Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Qur'an untuk menggapai kedamaian jiwa tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan benar-benar tenang. Bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya doa ul makruh أن تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا doa orang yang sedang dalam keadaan sempit yaitu mengucapkan Allah Allah Rabbku yang memeliharaku aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun di sini terdapat rahasia yang menarik kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian ketenangan yang hakiki. Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, Bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa yang disebut dengan sayyidul istighfar coba Anda pasti akan tenang hati zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu. Anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki. Anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu Madin fiyah hukmu. Seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau. Yang engkau namai dirimu dengannya. Atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu. Atau yang engkau ajarkan pada rasulmu atau yang engkau simpan pada ilmu gaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati. Cahaya di dalam dadaku. Dan penghilang rasa sedih. Dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah. Niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, yang sempurna tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.